وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Wa inna نغرقهم فلا صريخ لهم ولا Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka. Maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan. Illa rahmatan minna wa Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ Dan apabila dikatakan kepada mereka, Takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مما رزقكم الله Dan apabila dikatakan kepada mereka, Nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah dia akan memberinya makan Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Dan mereka berkata, Bilakah terjadinya janji ini hari berbangkit jika kamu adalah orang-orang yang benar? Ma yang يخصمون Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. ونفخ في الصور فإذا هم ditiuplah sangka kala Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hey! Mereka berkata, Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang maha pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya. إن كانت إلا tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Inna ashabal jannah اليوم في شغل فاكهون Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat-tempat yang teduh bertelekan di atas dipan-dipan. Lahum fiha fakihatu wa ma yadda'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. سلام قولا Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. وامتازوا اليوم أيها المجرمون Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, Hai orang-orang yang berbuat jahat. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. وأن اعبدوني هذا صراط Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. ولقد أضل منكم Sesungguhnya, setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Hadihi jahanam yang dahulu kamu diancam dengannya. Islauha bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. ولو نشاء لطمسنا على fastabaqus الصراط فأنا يبصرون Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya? ولو نشاء Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْ في الخلق أفلا يعقلون Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقر dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad dan bersyair itu tidaklah layak baginya Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. أولم يروا أنا خلقنا لهم Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. وَذَلَّلْنَاهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. وَلَهُمْ فِيهَا dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? واتخذوا telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka. Padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. فلا يحزنك قولهم maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Awal Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. وضرب لنا العظام وهي رميم Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Qul yuhyiha خلق عليم Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. أوليس الذي خلق السماوات مثلهم بلى وهو الخلاق العليم Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dia berkuasa dan dialah maha pencipta lagi maha mengetahui. Inna. Sesungguhnya, perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, Jadilah, maka terjadilah ia. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.